Fa idza fa'alu dhalik asamu minni dima'ahum wa amwaluhum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah taala. Dan sampai kita pada ucapan Ibnu Rajab rahimahullah, fahadha kulluhu yadullu 'ala annahu kana ya'tabir halad dakhilina fil Islam. Ini menunjukkan ini semuanya menunjukkan bahwa beliau menguji dan memeriksa setiap orang yang masuk ke dalam Islam. Ya. Memeriksa dalam artian bagaimana konsekuen atau tidak konsekuen. Ini berkaitan dengan apa yang sudah dibahas pada pekan yang lalu. Bahwasanya Rasulullah SAW ketika memerintahkan manusia untuk memerangi satu kaum, ditunggu sampai fajar. Kalau terdengar azan, maka tidak diperangi. Kalau tidak terdengar azan, diperangi. Fahada yadul, ini menunjukkan bahwa walaupun mereka sudah mengaku muslimi, masih dilihat Apakah menegakkan sholat atau tidak menegakkan sholat? Apakah mereka dalam keadaan konsekuen dengan Islamnya atau tidak? Dikatakan hada kulluhu yadullu ala annahu kana ya'tabir halad dakhilina fil Islam. Bahwasanya beliau oleh salatu salam menguji dan melihat siapa yang masuk-masuk Islam, apakah mereka itu benar jujur masuk Islam konsekuen atau hanya pura-pura. Fa in aqamus salah wa atu zakah wa illa lam yamtani an qitalihim. Apakah mereka menegakkan salat? Apakah mereka mengeluarkan zakat? Kalau ternyata tidak, maka tidak terhalang untuk diperangi. Lam yamtani an qitalihim, yakni tidak menghalangi untuk diperangi mereka. Kalau mereka tidak salat dan tidak zakat, walaupun sudah bersahadat. Wa fi hadza waqa'a tanadhur Abi Bakr wa Umar radhiyallahu taala anhuma. Dan dalam masalah inilah terjadi pertikaian, perbedaan pendapat antara Abu Bakar wa Umar. Semoga Allah meridhai keduanya. Sebagaimana dalam dua kitab sahih dalam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala lamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika Rasulullah sallam wafat, istakhlafa Abu Bakr Siddiq ba'dahu atau istukhlifa Abu Bakrin As-Siddiq ba'dahu maka dipilihlah istukhlifa Abu Bakrin dipilihlah sebagai khalifah Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa kafara man kafara al Arab maka kufurlah sebagian orang-orang yang kufur dari kalangan Arab qala Umar li Abi Bakrin maka berkata Umar kepada Abu Bakar ketika Abu Bakar bertekad untuk memerangi mereka Orang-orang yang kufur yang tidak mau bayar zakat. Maka Umar berkata, "Kaifa tuqatilun nas?" Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana engkau akan memerangi manusia? Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah." Padahal Nabi bersabda, "Aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka berkata, La ilaha illallah." Faman qala la ilaha illallah, maka siapa yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, faqad asama minni mal, maluhu wa nafsuhu. Maka terlindunglah dariku darahnya dan hartanya. Illa bihaqqihi, kecuali dengan haknya. Wa hisabuhum 'ala Allah, wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jal. Dan hisabnya di sisi Allah. Ketika Abu Bakar ingin memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat, Umar menegurnya dengan hadis ini. Dan hadis yang dibawakan oleh Umar tidak disebut salat, tidak disebut zakat. Hanya disebut, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga bersyahadat. Kalau sudah bersyahadat, terlindung darahnya dan hartanya. Illa bihaqqihi, kecuali dengan haknya. Wa hisabuhu Allah. Dan hisabnya di sisi Allah SWT. Perhitungannya nanti di sisi Allah SWT. Faqala Abu Bakrin, maka berkata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, "Wallahi La uqatilannahum. Wallahi la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakah. Sungguh akan aku perangi orang-orang yang membedakan antara salat dengan zakat. Fa inna zakata haqqul mal. Karena sungguhnya zakat ini adalah haknya harta. Wallahi law mana'uni iqalan kanu yu'addunahu ila Rasulillahi laqataltuhum ala man'i. Sungguh demi Allah Kalaupun mereka tidak mau memberikan kepadaku satu utas tali atau dalam riwayat inakan satu ekor anak unta yang kecil yang biasanya mereka berikan kepada Rasulullah SAW, aku akan perangi karenanya. Aku akan perangi karena menyehi, karena dia tidak mau membayarnya. Ini walaupun hanya seutas tali, walaupun hanya seekor anak unta yang kecil ini bukan harga hartanya, bukan butuh uangnya, bukan butuh hartanya, bukan butuh hewannya, bukan. Bukan itu urusannya. Kata Abu Bakar, wallahi walaupun seutas tali akan aku perangi. Ya, ini karena mereka membedakan antara salat dan zakat. Kenapa mereka salat tapi tidak mau zakat? Berarti mereka membedakan antara salat dengan zakat. Padahal zakat itu adalah hakul mal. Itu adalah hakul mal yang wajib diserahkan oleh mereka-mereka yang memang sudah terkena kewajiban zakat. Maka Umar, maka berkata Umar, "Fawallahi ma huwa illa an ra'aitu anna Allah qad syaraha sadra Abi Bakr lil qital." Demi Allah, tidaklah itu menunjukkan kecuali bahwa aku melihat bahwa Allah telah melapangkan dada Abu Bakar untuk memerangi mereka. Fa'araftu annahul haq. Maka aku yakin ini adalah hak. Ya ini Umar pun rujuk. Dan menyatakan bahwa Abu Bakar yang benar. Bahwa ini adalah hak Abu Bakar yang benar. Aku melihat bahwa Abu Bakar benar-benar bersikeras. Dan ini menunjukkan kalau Allah telah melapangkan hatinya untuk memerangi mereka. Dan ini menunjukkan kebenaran perkara ini. Fa Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu akhadha qitalahum min qawlihi illa bihaqqi. Berarti Abu Bakar memerangi mereka dengan dalil hadis tadi yang dibacakan oleh Umar yang di sana terdapat kalimat illa bihaqqiha atau illa bihaqqil Islam kecuali dengan haknya atau hakil Islam. Ini yang diambil oleh Abu Bakar. Bahwasanya zakat itu hak Islam. Salat itu juga haknya ini hakul badan, yang ini hakul mal. Dua-duanya hakul Islam. Yang satu hakul Islam fil mal, yang satu hakul Islam fil badani. Yang satu hak yang harus ditunaikan pada harta, yang satu lagi hak yang harus ditunaikan pada badannya. Salat dengan zakat. Dan aku tidak akan membedakan salat dengan zakat. <laughs> Dan ini isyarat dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu bahwa kalau salat sudah ma'ruf. Adapun salat sudah hampir semuanya paham. Pembeda antara muslim dengan musyrik itu adalah terkus salah. Pembeda antara seorang muslim dengan seorang kafir adalah meninggalkan salat. Tetapi ini bukan salat yang ditinggalkan, zakat. Maka Abu Bakar menyatakan, Wallahi, aku nggak akan membedakan antara salat dengan zakat. Orang yang tidak zakat sama dengan orang yang tidak salat. Ya, ini sama-sama kafirnya, sama-sama harus diperangi sampai mereka kembali. Wa qad kharraja Anam, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu mengambil dalil dengan kalimat illa bihaqqihi fadalla ala anna qital man ata bisyahadataini bihaqqihi jaiz. Dan ini menunjukkan dalil bolehnya memerangi orang yang sudah bersyahadat kalau dengan haknya. Apa haknya? Kalau meninggalkan salat atau meninggalkan zakat. Wa min haqqihi ada'u haqqil malil wajib. Di antara hak Islam adalah hendaklah orang yang sudah masuk Islam mengeluarkan zakat yang wajib. Wa Umar radhiyallahu taala anhu dhanna adapun Umar radhiyallahu taala anhu mengira bahwasanya mujarradul ityan hanya mendatangkan bisyahadataini ya'simud dam fid dunya. Mengira bahwa siapa yang sudah bersyahadat cukup melindungi hartanya dan darahnya. Tamassukan bi umumi awalil hadis, berpegang dengan keumuman awal hadisnya. Wa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Tidak melihat kalimat illa bihaqqiha atau illa bihaqqil Islam. Kama dhanna ta'ifatun minan nas sebagaimana disangka oleh sebagian manusia bahwa siapa yang mendatangkan dua kalimat syahadat maka orang itu pasti akan terhalang untuk masuk neraka. Katanya. Karena memakai hadis umum. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah masuk surga. Dan siapa yang bersyahadat la ilaha illallah maka dia diharamkan dari api neraka. Kemudian dari hadis-hadis umum hanya dipegang. Tidak mengingat illa bihaqqih. Kecuali dengan haknya. Kecuali kalau mereka tidak konsekuen dengan syahadat itu dan tidak mau melaksanakan salat, tidak mau melaksanakan zakat, tentunya terancam dengan ancaman-ancaman. Walaisal amru ala dzalik. Ternyata perkaranya tidak demikian. Prasangka Umar keliru radhiyallahu taala anhu dan Umar rujuk di akhirnya dan menyatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Abu Bakar adalah hak. Thumma inna Umar raja'a ila muwafaqati Abi Bakrin, maka Umar pun rujuk mencocoki pendapatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa kharrajan Nasa'i, sedangkan Nasa'i mengeluarkan dalam sunannya kisah pertikaian Umar dan Abu Bakar tadi biziyadatin dengan ada tambahan lafaz. Wahia anna Abu Bakrin qal, yaitu bahwa Abu Bakar berkata kepada Umar, "Innama qala Rasulullah Sesungguhnya Rasulullah itu berkata, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah wa yuqimu salah wa yutuz zakah." Sesungguhnya Nabi mengatakan begini sampai disebut kalimat mengeluarkan zakat dan menunaikan salat. Padahal yang sahih tidak disebut dua kalimat ini. Ini hanya dalam Nasai dan juga dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Walakin hadhihi riwayah akhta'a fiha Imran Al-Qattan. Tetapi riwayat ini ada kesalahan pada salah seorang perawi yaitu Imran Al-Qattan. Isna dan wa matnan. Sanadnya dan matannya. Qalahu aimatul hufad. Demikian dikatakan oleh para imam-imam, para penghafal hadis. Di antaranya minhum Ali ibn Madini dan juga Abu Zur'ah, Abu Hatim, wa Tirmidhi, wa Nasa'i juga. Walam yakun hadzal hadis anin Nabi SAW bihadal lafz. Hadisnya dari Nabi tidak seperti itu. yakni hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar kepada Umar atau dibacakan oleh Umar kepada Abu Bakar itu tidak seperti itu. Innama qala Abu Bakar, sesungguhnya Abu Bakar hanya berkata, "Wallahi la uqatilanna man farraqa baina salati waz zakah." Abu Bakar hanya berkata, "Sungguh aku tidak akan membedakan antara salat dengan zakat. Fa inna zakat haqqul mal." Sesungguhnya zakat itu adalah haknya harta. Wahada akhadahu wallahu a'lam dan itu diambil oleh Abu Bakar wallahu a'lam dari kalimat illa bihaqqiha kecuali dengan haknya. Karena zakat hakul mal. Wa fi riwayah illa bihaqqil Islam. Faja'ala min haqqil Islam maka Abu Bakar menyatakan di antara hakul Islam adalah salah wa ita'iz zakah kama anna man ha min haqqihi an yartakibal an la yartakibal hudud sebagaimana min haqqih di antara haknya seorang muslim di antara kewajiban seorang muslim untuk tidak melanggar hukum-hukum had kalau melanggar hukum-hukum had ya terpaksa ditumpahkan darahnya kalau dia berzina terpaksa dirajam walaupun muslim walaupun salat walaupun zakat kalau dia membunuh orang dengan sengaja, seorang mukmin, seorang muslim, muta'ammidan, maka dikisas. Ditumpahkan darahnya, dipenggal lehernya. Kisas. Kenapa ditumpahkan darahnya? Bukankah dia sudah bersyahadat? Bukankah sudah uh, mengucapkan dua kalimat syahadat? Kata Nabi, kalau sudah mengucapkan syahadat terlindungi. Iya. Baca terakhirnya. Baca kalimat akhirnya illa bihaqqiha, kecuali dengan hakil Islam. Apa hakil Islam? Salat, zakat, dan jangan melanggar hukum-hukum had. Kalau melanggar hukum-hukum had, terpaksa diterapkan hukum-hukum had. Apakah kesos, ataupun rajam, atau cambuk, atau takzir, atau dipotong tangannya, yang juga tertumpah darahnya. Maka semua itu termasuk dalam kalimat illa bihaqqiha. Kecuali dengan haknya. Wa qawluhu la uqatilanna man farraqa baina salati wa zakah. Fa inna zakah haqqul mal. Ucapan Abu Bakar ini ya dulu ala anna man taraka salah fa innahu yuqatal. Ini menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan salat juga diperangi li li'annaha haqqul badani. Karena itu hakul badan untuk salat. Fakadzalika man taraka zakah, demikian pula orang yang meninggalkan zakat diperangi karena itu hakul mal. وفي هذا إشارة إلى أن قتال تارك الصلاة أمر مجمع عليه maka dengan ini ini isyarat bahwasanya diperanginya orang yang meninggalkan salat adalah perkara yang ijma' perkara yang disepakati oleh seluruh para sahabat sehingga Abu Bakar tinggal numpangi karena sudah tahu Abu Bakar bahwa semua manusia sepakat orang tidak salat diperangi maka Abu Bakar tinggal berkata dengan kalimat, dan aku tidak membedakan zakat dengan salat. Zakat pun seperti salat, Sama-sama kewajiban. Ini hakul badan, ini hakul mal. Kalau salat diperangi, maka zakat pun diperangi. Itu makna kalimat, la ufarriqu baina salati wa zakat. Aku nggak akan membedakan antara salat dengan zakat. Berarti diperanginya orang yang meninggalkan salat adalah hakul, adalah sesuatu yang merupakan perintah dari kalimat illa bihaqqiha. Perkara yang mujma' alaih, perkara yang sudah ijma' dan itu adalah hukukul Islam. Khon ibn sudah kita katakan kemarin dibedakan antara kelompok dengan individu. Kalau yang tidak salatnya seorang bukan diperangi, ya. tinggal ditangkap. Kemudian yustatab thalathata ayyam wa intaba wa illa duribat unuquh. Ya. Kalau sendiri, tapi kalau dia punya jamaah, punya kekuatan, menentang salat maka mereka ini dikepung, diperangi. sampai kembali salat atau sampai terbunuh dalam keadaan murtad. Karena hukumnya orang murtad dibunuh. demikian hukumnya orang-orang yang meninggalkan salat. Maka semua aliran-aliran sesat yang tidak salat seperti ingkar sunnah, Ahmadiyah, maka mereka halal darahnya. Kalau penguasa memerangi mereka, penguasa punya dalil. Penguasa punya hujah untuk memerangi mereka dan mereka mendapatkan pahala. Penguasa tadi kalau memerangi mereka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka meninggalkan salat, meninggalkan syahadat. Syahadatnya setengah, separuh. La ilaha illallah mereka pakai, Muhammad Rasulullah mereka tidak akui. Maka ditambah lagi dengan tidak salat, maka mereka adalah diperangi hukumnya. Kalau mereka banyak dan memiliki kekuatan. Kalau mereka satu dua orang ditangkap dan yustatab salah satu ayam wa intaba wa illa duribat unuquh ditangkap dan diminta taubat tiga hari.